Syukur saya kepada Allah pagi hari ini bisa kembali lagi bertemu dengan uh, para mujahidah mujahidah milenial. Ya, kenapa disebut <laughs> milenial? Karena masa ini orang banyak menyebutkan milenium ketiga. Dan milenium ketiga ini adalah milenium terakhir dari peradaban manusia akhir zaman. Karena milenium ini sendiri belum tentu kita tuntas. Mungkin tidak sampai setengah milenium ketiga kita bisa berada di muka bumi ini betapa dekat dengan tanda-tanda yang akan terjadi terkait dengan akhir zaman ya Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah saja tidak tahu Bapak Ibu. Kiamat kapan terjadi? Ya, yang Rasulullah tahu adalah kiamat itu terjadi di hari Jumat di waktu pagi, di waktu fajar. Ya, sekarang hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tiga hari lagi. Hari Jumat. <laughs> Baik uh, salawat dan salam selimpahkan pada dan kuda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang telah mewariskan kepada kita risalah Islam yang kita yakin dengan risalah Islam ini kita bisa mulia ya, sebagai makhluk yang terbaik. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, perlu kita tegaskan di sini bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang mulia. Ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, eh Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Mulia mana manusia dengan malaikat? Mulia manusia. Malaikat bisa mulia karena tidak punya nafsu kan? Sementara manusia bisa mulia walaupun punya padahal punya nafsu. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan antara manusia akhir zaman kita dengan para sahabat, mulia mana? Ah, mulia generasi akhir zaman walaupun para sahabat luar biasa amal ibadahnya ya. Tapi mereka bisa hebat karena Rasulullah berada di tengah-tengah mereka kan? Sebagaimana pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat mengatakan al malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Makhluk yang hebat imannya. Maka eh, para Rasulullah kemudian mengatakan, "La, Bagaimana malaikat tidak beriman? Wahum ing darobihim. Mereka ada di sekitar Allah. Mereka ada di sekeliling arsy Allah. Wajar mereka beriman. Ya, andaikan kita sedekat malaikat kepada Allah, tentu kita tidak akan pernah sempat berbuat dosa, Bapak Ibu. Betul? Maka kita akan mulia seperti malaikat. Wajar. Ayah nama orang ayah di setrasari, lebih ya, bisa nanti Allah. Tapi Allah cakat ke orang. Lalu para sahabat berkatalah, berkata, "Antum ya Rasulullah, ala anbiya wa rasul." Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Lah, bukan bukan kami kata Rasulullah. Kami bukan generasi yang menakjubkan imannya. Wa kaifa la nu'minu wa wahyu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman wahyu turun kepada kami kata Rasulullah. Kemudian para sahabat berpikir lagi, oh Nahnu ya Rasulullah ashabuk Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat-sahabat anda mukmin yang yang menakjubkan imannya Gimana bu? Kata para sahabat lah. Wa kaifada tu'minuna wa anna baina azarikum. Bagaimana kalian tidak akan beriman Aku ada di tengah-tengah kalian Kalian bisa melihat aku memanfaatkan waktuku 24 jam. Kalian bisa melihat aku bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Kalian sudah tahu aku dekat dengan Allah dan aku dijamin masuk surga. Maka kalian bisa melihat bagaimana aku melakukan sesuatu. Ya. Antum tastati'una an tarawni an tarawni kaifa kana 'amali. Ana nahar. Kalian bisa melihat bagaimana aktivitas aku di luar rumah, di dalam rumah. Wajar. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka karena ada aku. Nah, bingung para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Ya, lalu para sahabat balik bertanya, tidak aja ilaina imanuhum?" Lalu mukmin mana yang menakjubkan imannya bagi kami ya Rasulullah? Nah, jawabannya apa? Ada yang bawa Quran? Nah, jawabannya ah, Quran. Alladzina ajaba ilaina imanuhum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah alladzina yuhayyuna min ba'dikum, yaitu orang-orang yang hidup jauh setelah kalian. Artinya la yaltahiku nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak pula dengan kalian. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas. Wa yu'minu bima fiha dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang mati Allah, eh, Ibu-ibu yang mati Allah, ada yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Belum pernah. Barangkali bermimpi pernah? Apalagi bertemu ya, mimpi aja belum. Ya. Sejamankah kita dengan sahabat? Tidak. Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab suci ini? Dari lembaran-lembaran kertas ini. Dari mana kita tahu Islam agama kita, fitrah kita? Dan dari mana kita tahu Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari kitab ini? Ini peluang bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Ya, inilah parameternya Bapak Ibu sekalian. Nah, Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah juga ciptakan satu SOP agar kita bisa hidup sebagai manusia. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, Bapak Ibu. Fi asani takwim. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Hanya Islam yang bisa menopang kita dan menjaga kita agar tetap menjadi makhluk yang terbaik. Jadi fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Ibarat ikan lah, saya sering menyampaikan ini. Ibarat ikan fitrahnya di dalam air kan? Ya karena memang habitatnya air. Ya. Maka jika ada manusia hidup di luar Islam seperti ikan yang ada di luar air, ada ikan yang bisa hidup di luar air? Ada bu, ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan. Nah, manusia nasibnya seperti itu. Jadi yakini Bapak Ibu ibu sekalian, apapun ideologi yang diambil manusia jika bukan Islam, itu hanya akan mempercepat manusia ke dalam jurang kehancuran. Maka apapun yang diraih oleh manusia, ya kemegahan, eh, kehebatan, kecanggihan teknologi, sains, ya kehebatan bangunan negara, infrastruktur walaupun hebat, ya, hebat tapi nginjem tapi <laughs> tidak ada artinya apa yang didapatkan manusia. Suatu saat akan hancur. Ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, mencair roboh oleh sinar matahari yang sangat panas. Hanya mereka yang punya iman Islam yang bisa bertahan menghadapi gelombang dahsyat fitnah akhir zaman.